azakumullah dambaan setiap insan yang berakal sehat apalagi seorang muslim yang punya iman kepada Allah Jalla wa ala beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan yaumul akhir ialah selamat dunia akhirat ini tambahan setiap insan yang akil. Meraih keselamatan dunia akhirat. Dunianya selamat. Juga nanti dia melukiamah selamat. Ikhwan fitina azakumullah. Berbagai macam upaya mereka, usaha mereka, aktivitas mereka ke arah sini tujuannya. Beraktivitas untuk selamat duniawiahnya, selamat akhiratnya. Barakallahu fikum. Agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW juga menghasung hal ini. memerintahkan kaum muslimin pemeluk agama Islam berusaha berupaya menempuh jalan untuk keselamatan dunia akhirat menghasung kaum muslimin menjadi sosok muslim yang selamat dunia akhirat antara dambaan hasungan selaras Dikatakan memang tambahan ini sesuai dengan akal sehat. Apalagi syariat. Namun barakallahu banyak dari kalangan umat manusia secara umum bahkan muslimin sebagian kaum muslimin memaknakan keselamatan dunia dan akhirat dengan makna yang sifatnya materi. Seringkalinya berkaitan dengan bab-bab materi. Dalam benak kebanyakan orang, yang namanya selamat itu selamat berkaitan dengan dunia wiyah mereka. Selamat dunia dari kemiskinan, selama dunia dari kefakiran, selama dunia dari kekurangan-kekurangan harta, benda, selama dari kekurangan-kekurangan ekonomi. Dalam pandangan mereka, semuanya materi. Sehingga mereka menyingsingkan dengan baju, berupaya sekuat tenaga, mengentaskan diri mereka masing-masing dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kondisi papa tidak punya apa-apa, dientaskan menjadi sosok yang dikatakan sukses, dikatakan berhasil terkait dengan dunianya. Ini kebanyakan pandangan manusia di dunia ini, terutama era sekarang ini. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian mereka pandangannya duniawi murni. Tidak memandang sisi yang berkaitan dengan akhirat. Untuk kaum muslimin secara khusus. Ikhwan Allah ketahuilah. Islam agama yang indah ini, agama yang sempurna ini, agama yang mendambakan kebaikan dunia, akhirat untuk pemeluknya ini. Mendambakan kaum muslimin secara khusus. Selamat dunia akhirat. Di dunia ini, selamat dari berbagai macam mara bahaya, mara bahaya yang menimpa dunianya terutama yang menimpa pada agamanya. Ini Islam. Keselamatan agama dimaknakan dengan begitu luas. Selamat dari kekufuran. Selamat dari kesyirikan. Menjadi sosok mukmin, muslim yang ber, bertauhid, yang berakidah, yang beriman yang benar selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, ragam kesesatan, bid'aun wa dhalalatun Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan tadi. Radikalisme, ekstremisme. Selamat dari itu semuanya. Sosok muslim yang kokoh di atas bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Manhajnya benar, lurus Barakallah fikum. Bukan yang menyimpang. Selamat dari berbagai macam. Barakallah fikum. Hitamnya dosa. Lumpur dosa dan kemaksiatan, kefasikan. Selamat dari mara bahaya yang dimunculkan akibat tindakan kefasikan, kefajiran, kemaksiatan, dosa-dosa. Menjadi sasa yang saleh, yang bertakwa, yang beribadah, yang taat kepada Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Selamat dari berbagai macam etika-etika yang buruk, perilaku yang jelek, adab tata krama yang buruk. Jadi sasa muslim yang berakhlakul karimah, yang beretika, yang punya adab, sopan santun, yang benar sesuai dengan syariat dan sesuai dengan masyarakat dan eh, tentu perkara yang mubah. Ini yang paling penting keselamatan dunia terkait dengan agamanya. Baru kemudian keselamatan di dunia terkait dengan urusan duniawiyahnya selamat dari berbagai macam mara bahaya, mara bahaya. terkait dengan urusan duniawiyah. Masing-masing orang pasti akan merasakan ujian, cobaan. Merasakan berbagai macam musibah-musibah. Merasakan berbagai macam bala, malapetaka, bencana. Tak terelakkan. Tak terelakkan. Keselamatannya adalah bagaimana seorang muslim tadi memiliki sikap yang tepat. Ya, mauqif yang sahih ketika ada berbagai macam malapetaka tadi. Dilatih sebagai seorang muslim yang sabar menghadapi berbagai macam musibah, bala, cobaan, ujian, kesengsaraan, penderitaan duniawi, Sabar adalah masaib. Dan itu terkait dengan diniyah dia. Sabar itu keimanan yang memotivasinya. Diuji dengan berbagai macam kenikmatan hidup, harta benda yang berlimpah ruah. Dididik sebagai seorang muslim yang selamat dari ujian kenikmatan. Sebagai syakir li an'umillah. Muslim yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala tidak sampai atau eh, dibahasakan selamat dari mara bahaya harta benda, malapetaka limpahan dunia, kebinasaan dikarenakan dunia. Selamat dia dikarenakan dia syakir, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Sehingga dalam semua kondisi, semua keadaan, dia akan selamat. Duniawiyahnya, terutama diniyahnya. Sebagai manusia biasa, banyak alpa, banyak khilaf, banyak dosa, banyak salah, tidak mungkin maksum. Dia diselamatkan dari mara bahaya dosa. Mara bahaya akibat tindakan dosa. Dengan memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Inabah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ini muslim dan itu dengan dorongan iman, dorongan keislaman dia. Ini yang diinginkan dalam Islam. Selamat dunia. Dalam semua kondisi, selamat dia. Di atas bimbingan yang benar. Dan yang paling utama, selamat agamanya. Inilah nanti yang kemudian menuju kepada keselamatan di akhirat nanti. Di dunia sosok yang soleh, yang bertakwa di atas sunnah, wahid, mukmin, <clears throat> beretika dalam semua kondisi kehidupan dunianya, tepat bimbingannya, sabar, syukur, istighfar, sabar ketika musibah, syukur ketika banyak harta, istighfar ketika banyak dosa. Itu keselamatan. Ini nanti kunci keselamatan di hari akhir. Dia mati di atas sunnah husnul khatimah. Ketika di alam barzah, selamat dari azab kubur. Mendapatkan nikmat kubur. Di kiamah nanti yang paling penting, selamat dari siksa neraka. Berbahagia dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Itulah keselamatan dunia akhirat. Bukan terkait dengan kemiskinan, kefakiran. Bukan terkait dengan penderitaan duniawiyah. Kalaupun dia diuji dengan kemiskinan, dan kefakiran, selamat dia dari malapetaka kemiskinan. Dia sabar menghadapi kondisi yang ada. Tapi ingat, ada malapetaka dikarenakan kenikmatan yang terlalu banyak, yang berlimpah ruah. Orang menjadi sombong, menjadi ujub, menjadi lupa daratan, lupa, lupa lautan karena kufur nikmat, dia selamat dengan syukur nikmat tadi. Itulah yang namanya keselamatan barakallahu fikum dan insyaallah taala pada maghrib nanti kita akan membawakan beberapa ayat, beberapa hadis yang berisikan tentang bagaimana bimbingan Islam menuju keselamatan dunia akhirat yang hakiki bukan fata morgana insyaallah taala sementara cukup walhamdulillahirabbil alamin barakallahu fiikum.